أخواتي وإخواني رحمكم الله إن شاء الله setiap minggu ketiga kita akan membahas seputar masalah manhaj atau aqidah ahli sunnah wal jamaah kalau kita berbicara masalah manhaj artinya di dalam bahasanya itu adalah jalan dari kata nahaja yan haju. menurut istilah Manhaj itu adalah jalan hidup Nabi dan Rasul. Ini jalan uh, hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, serta tabiin tabiin yang telah mengikuti dia secara baik. Jadi kalau kita berbicara masalah manhaj itu artinya jalan hidup Rasul, sahabat, tabi'in. Maka kalau orang dikatakan belum mengenal manhaj, artinya belum mengenal jalan hidup Rasul, jalan hidup sahabat, jalan hidup tabi'in. Ini daurahnya untuk laki atau perempuan? Ini perempuan ramai sendiri ini. Pulang aja. Mau daurah enggak? Hah? Enggak, suaranya gede. Anda dengar, bisa bedain saya. Punya perempuan saya soalnya. Suara gede, suara kecil lah. Yang dengar suara gede tadi. Suara di atas umur balik lah. Insya Jangan bicara sendiri, mentang-mentang punya mulut dua lagi. Dengerin, sampai otot keluar malah ngomong. Kalau gitu nanti dikasih ujian aja ya, diujikan. Insya Allah nanti kita akan kasih pertanyaan lima. Ya. Jadi harus jawab nanti. Kalau nggak jawab nggak dikasih bungkusan. Baik. Kenapa saya katakan al-manhaj itu jalan hidup Nabi, jalan hidup sahabat, jalan hidup tabi'in, ini sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia dari sisi generasi adalah orang yang hidup pada zamanku yaitu Rasulullah Kemudian setelahnya yaitu periode tabi'in. Ini periode sahabat. ladzina yawlunahum. Kemudian setelahnya periode tabi'in. Makanya manhaj yang sahih itu hanyalah manhaj khairun nas. Manhaj orang yang telah dianggap terbaik oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana muta'assiyan faltata'assa, falyata'assa bi ashabin nabi." Barang siapa yang ingin menjadikan contoh, hendaklah menjadikan sahabat-sahabat Nabi itu menjadi contoh. Karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, paling baik hatinya dan paling sedikit mengada-adanya merekalah orang yang dijadikan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman nabinya. Ini pengertian manhaj. Maka kalau ada orang bilang apa sih manhaj? Itu seputar pengertian manhaj. Berarti manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah jalan dan prinsip hidup ahli sunnah wal jamaah yang diambil dari Rasul, sahabat, tabi'in di dalam berakidah, beribadah, berakhlak. Makanya akidah ada manhajnya, beribadah juga ada manhajnya, akhlak juga ada manhajnya, berdakwah juga ada manhajnya. Sehingga ada orang mengatakan manhaj dakwah Rasul. Jadi prinsip-prinsip yang selama ini ditempuh Rasulullah di dalam berdakwah itu namanya manhaj dakwah Rasul. Sekarang kita akan membahas masalah akidah. Yang sudah pegang fotokopi sudah dibagikan. Ya? Ah, belum. Antum belum terima. Uh, ak sudah dibagi akhwatnya. Akidah Islam. Coba makalahnya dibuka. Akidah Islam Daurah Muslimah Syariah Ahad 19 Mei 2002. Remak remaja umat. Ini, ya. remas, ini remas remaja masjid. Kalau ini remak remaja umat. Ini miliknya remaja Masjid Sofah ini ya. Ini ada tulisannya remaja Masjid Jami al sofah Ya remak, Remaja umak. Mana akidah dan urgensinya sebagai landasan agama? Coba dilihat di halaman ketiga. Akidah berasal dari kata akad yang berarti pengikatan akidah berasal dari kata akad artinya pengikatan sehingga akidah di, dikatakan akidah hadir sekalian seakan-akan orang tersebut mengikat hatinya dengan nilai-nilai akidah maka akad nikah itu disebut akad karena itu prinsip tidak boleh dilepas sembarangan transaksi jual beli dikatakan akad karena setelah jual beli tidak boleh dilepas gitu ya tidak boleh dilepas makanya akidah itu diambil dari kata akad Jadi keyakinan yang tidak bisa lepas, keyakinan yang kuat di dalam hati, diikat kuat, ini seakan-akan orang tersebut sudah ikrar bahwa tali itu tidak akan dilepaskan namanya akad. Sehingga akidah itu diambil dari kata akad karena ikatan kita, janji setia kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah itu dilihat diikat tidak mungkin dilepas lagi maka namanya aqidah dari sisi bahasa aqidah itu bisa digunakan untuk aqidah sahihah aqidah keyakinan orang Konghucu, Majusi, Buddha, Hindu yang tidak mungkin dilepas, diikat kuat-kuat di dalam hatinya disebut akidah, tetapi istilahnya akidah batilah. Maka ada istilah akidah sahihah, ada akidah batilah. Syekh Abdul Aziz bin Bas mengarang kitab kecil tersendiri Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudaduha. aqidah sahihah dan lawan-lawannya Dari definisi ini hadirin sekalian secara bahasa masih ya. Akidah itu letaknya di dalam hati. Akidah itu letaknya di dalam hati. Nah sekarang akidah menurut istilah. Ini istilahnya juga masih istilah umum. Bisa saja akidah sahihah, bisa saja akidah batilah. Menurut istilah umum, akidah itu kepercayaan keyakinan yang jazim kuat. La yatatarraku ilaihi syakkun lada mu'taqidihi tidak muncul keraguan sedikit pun di hati pemeluknya orang yang meyakininya. Itu akidah. Maka ketika orang Islam meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, tidak muncul keraguan sedikit pun, maka keyakinan dia terhadap adanya Allah itu disebut akidah. Begitu juga orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhan tidak muncul keraguan sedikit pun bahwa dia Tuhan itu juga termasuk akidah tetapi akidahnya batilah Nah, sekarang kita akan mendefinisikan akidah Islam apa sih yang dimaksud akidah Islam. Akidah Islam ialah di situ disebutkan iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan kepada hari akhir serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Tetapi hadirin sekalian, definisi ini kurang lengkap Kalau kita membaca kitab prinsip-prinsip akidah al-sunnah wal jamaah karangan Dr. Nasir bin Abdul Karim al aqal di sana ada definisi yang agak lengkap. Jadi akidah Islam ialah al-imanul jazim. Kepercayaan yang kuat, keyakinan yang kuat billahi kepada Allah Artinya adanya Allah. Wa ma yajibu lahu min at-tauhid wa ta'ah apa-apa yang menjadi hak tauhid. Apa hak tauhid itu hadirin sekalian? Nah, yang dimaksud hak tauhid di sini tidak lain adalah tauhidul uluhiyah tauhidur rububiyah, tauhidul asma'i wa sifat. Artinya akidah Islam itu menyangkut keyakinan yang mantap kepada Allah dan kepada hak-hak tauhid yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Wa ta'ati dan juga mentaatinya wa bimalaikatihi dan kepada malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya dan seterusnya rukun iman tadi namun di sini ada tambahan yang juga termasuk akidah karena akidah tidak hanya itu saja wasairi ma sabata min umuril ghaib dan termasuk perkara-perkara gaib Jadi mempercayai secara kuat terhadap perkara-perkara gaib itu juga bagian daripada akidah. Wal akhbar dan berita-berita. Baik berita masa lalu seperti turunnya Nabi Adam dari surga. Kemudian pertengkaran antara Qabil dengan Habil. Cerita Zulkarnain cerita Ashabul Kahfi, cerita nabi-nabi dari mulai Nabi Adam, kemudian Rasul Nuh, Ibrahim dan yang lainnya. Cerita tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ini semuanya termasuk akhbar masuk bagian daripada akidah, mempercayai secara yakin kuat, tidak ragu sama sekali bagian daripada akidah. Jadi kita umpamanya mengingkari cerita ashabul kahfi itu nggak ada itu semua adalah apa cerita-cerita dongeng khayalan kita termasuk pendusta dan juga cacat akidah kita karena itu termasuk bagian akidah termasuk juga cerita-cerita yang akan datang dari mulai akan adanya peperangan antara Yahudi dengan Nasrani semua batu dan pohon menunjukkan mengatakan kepada orang muslim Wahai muslim, wahai hamba Allah Inilah Yahudi di belakangku bersembunyi Bunuh Kecuali pohon korkot melindunginya Ini juga kita harus yakin cerita cerita akan keluarnya Yajud Majud cerita akan keluarnya Dajjal, cerita akan keluarnya Dabah, cerita akan keluarnya Dukhon, cerita akan keluarnya api, cerita akan turunnya Imam Mahdi dan Isa Al-Masih, ini semuanya juga termasuk akidah. Siapa yang mendustakan salah satu di antara berita yang sudah tetap sahih di dalam Al-Quran dan hadis, catat akidahnya bisa keluar dari Islam. Maka orang untuk jadi orang murtad itu tidak harus menunggu mendustakan semua yang ada di dalam Al-Quran. Itu tidak benar. Baru murtad kalau mudah ngingkarin ajaran seluruh Quran. Itu tidak logis. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di dalam kitab Kasbu Subhan. Siapa yang sholat, siapa yang zakat, siapa yang ini melakukan ini. Ternyata mengingkari satu di antara ajaran-ajaran Rasul. Maka dia telah kafir. Ini. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan mendefinisikan beberapa istilah-istilah yang wajib kita ketahui di dalam masalah akidah. Ini semuanya masih mukaddimah. Insya Allah nanti kalau sudah kita mengadakan lima kali pertemuan baru masuk isinya insyaallah makanya nunggu sampai nikah antum nggak selesai ngaji makanya setelah nikah pun harus ngaji nggak ada ceritanya setelah nikah pensiun ngaji itu itu kalau nggak Imam Syafi'i nggak ada Syafi'i sampai meninggal dunia gitu ya <clears throat> Subhanallah dan sekalian Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Semoga Allah memuliakan dan juga merahmati beliau. Dia sampai meninggal dunia itu belajar. Belajar, bukan mengajar saja. Belajar. Dan banyak belajar dari muridnya. Ini saya lihat sendiri ketika saya menghadiri majelis di rumah, di rumah beliau. Subhanallah, dia masih banyak belajar Ya, dia kan buta. Ya. Insya ya. Ada namanya Ahmad. Anak yang paling dicintainya. Dibaca. Jadi ngajinya kemana-mana dibacain orang. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sudah selesai stop, jelasin. Uh, sudah selesai baca lagi seterusnya begitu ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji akidah seperti itu. Dan ini memang kehidupan ulama, tidak hanya Syekh Aziz bin Bas. Jadi ulama-ulama dulu, sahabat, terus kemudian tabi'i. <clears throat> Ceritanya Ibnu Jarir At-Tabari pernah mau menulis apa tafsir tafsir itu rencananya tafsir itu ditulis setebal 30 ribu halaman cuman muridnya diajak aja itu udah kesel duluan kapan selesainya udahlah 3000 aja maka jadilah tafsir sekarang ini terus kemudian dia mau menulis hadis juga setebal itu 40 ribu lembar muridnya pada ngeluh yang diajak untuk ngumpul jadilah 4000 dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari betapa lemahnya semangat-semangat kalian ini. Ya sekarang yang nggak nulis satu lembar pun lebih, masya Allah. Ya. Yang tiga ribu aja dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari betapa lemahnya semangat kalian. Seumur hidup tidak dapat satu lembar pun. Nah, ini makanya hadir sekalian. Kalau kita lihat fasilitas imam dahulu itu tidak ada listrik kan? Pulpen juga nutul itu. Oh, itu dapat bukhori segitu, Muslim segitu. Antum kalau melihat tafsir, tafsirnya Ibnu Taimiyah yang hilang dibakar tentara Tartar itu tiga ratus jilid. Hilang. Kita nggak nikmati. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Ahlul Hadis, itu punya seribu jilid tentang masalah ilal. Kenapa sih hadis itu dhaif? Kenapa hadis itu sahih? Di buku itu dijelaskan semua Dimakan raya Sekarang mungkin tinggal berapa jilid begitu? Enggak banyak. <clears throat> Saya mikir umurnya dia nggak ada yang lebih dari 200. Masya Allah dan sekalian Imam Nawawi itu umurnya 45 Tapi bukunya lebih banyak daripada umurnya Ente lebih banyak umurnya daripada bukunya <laughs> Itu Nah ini Sehingga ba'af kita ini lemah Ba'aful himmah Insya Allah Antum kalau mau baca kitab Untuk penyemangat mencari ilmu Ada kitab bagus sekali Judulnya kitab As-Safahatu min Sabril Ulama' fi tahsilil ilmi. Lembaran-lembaran kesabaran para ulama di dalam mencari ilmu. Ada di antara keliling dari kota ke kota, itu jalan kaki. Siapa? Ibnul Mikhlat Al-Andalusi. Al-Baqi Ibnul Mikhlat Al-Andalusi. Andalusia. Dari Andalusia ke Sam itu jalan kaki. Coba ente dari Grogol ke Sofa jalan kaki. Nangis antum tapi tidak langsung ke Sam jadi pindah dari kota jalan ngaji terus sampai ke Sam ke ini keliling apalagi kalau kita bercerita tentang Ibnu Manda subhanallah dan sekalian tolabul ilmi 40 tahun tidak pulang pulang-pulang bawa 70 unta penuh dengan buku unta masing-masing di gendongan itu dari mulai jaga sampai ubanan ya ini benar-benar cari ilmu Masih banyak, masya Allah, cerita ribuan ulama di situ contoh-contoh. Intinya kita perlu membaca itu supaya kita di sini mengambil uswah, mengambil contoh teladan dari mereka. <clears throat> Tapi hadir sekalian, <clears throat> tadi kita sudah mengenal istilah akidah. Sekarang kita akan mengenal istilah tauhid. Apa sih tauhid? Tauhid itu seputar membawa membahas hak Allah dari mulai rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Jadi kalau kita itu berbicara masalah tauhid, ruang lingkupnya itu membahas masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Itu tauhid. Nah, apa perbedaan antara akidah dengan tauhid? Kalau akidah itu lebih luas daripada tauhid. Kalau akidah itu di samping membahas hak-hak Allah yaitu hakul rububiyah, hakul uluhiyah, hakul asma'i wa sifat juga membahas yang menjadi lawan-lawan tauhid, syirik, nifak, kufur, sebab-sebab yang membatalkan Islam. Musuh-musuh tauhid ini akidah. Sehingga untuk memberikan julukan buku-buku yang sekarang ini lebih pas kitab akidah daripada kitab tauhid. Karena ruang lingkup tauhid itu hanya seputar membahas masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sementara akidah melawan ini membahas hal-hal yang mengotori uluhiyah, hal-hal yang mengotori rububiyah, asma wa sifat, musuh-musuh Allah itu siapa, musuh-musuh tauhid itu apa, ini bahasanya akidah. Maka di akidah itu juga dibahas penentang-penentang tauhid, subahat-subahat tauhid, syirik kufur, syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil, nifak, semuanya dibahas. Tuh. Selanjutnya ini sekalian ada istilah lagi as-sunnah Apa yang dimaksud sunnah? Kalau kita berbicara masalah sunnah, Kadang-kadang di tengah kita suka berdebat tidak ada ujung pangkalnya. Karena ketika bicara sunnah, yang satunya menginginkan sunnah menurut pandangan fikih, tapi yang satunya menurut pandangan hadis. Maka di sini saya dudukkan. Kalau sunnah menurut ahlul hadis itu ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, itu sunnah. Jadi kalau kita berbicara sunnah menurut konteks ulama ahlul hadis itu artinya itu. Sunnah ialah segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan dan juga ketetapan itu artinya sunnah. Baik yang menyangkut akidah, menyangkut ibadah, muamalah, akhlak semuanya sunnah. Ada lagi sunnah menurut ulama usul fikih. Kalau sunnah menurut ulama usul fikih adalah talabus syari' minal mukallafi ليس على وجه الإلزام tuntutan Allah tuntutan pembuat syariat yaitu Allah dari mukallaf apa itu mukallaf orang itu tidak dikatakan mukallaf kecuali harus memenuhi empat syarat pertama sudah akil balik keduanya sehat akalnya ya, sehat akalnya melakukan perbuatan dalam keadaan sengaja dan tidak lupa kemudian yang keempat tidak dalam keadaan terpaksa dipaksa maka orang dikatakan mukallaf tetapi hadirin sekalian pada umumnya ciri mukallaf lupa tidak sengaja dipaksa ini tambahan. Tapi aslinya yang penting orang itu waras, tidak gila, sudah balik itu namanya mukallaf. Jadi tuntutan pembuat syariat yaitu Allah dari mukallaf tapi tidak ada unsur keharusan laisa ala wajhil ilzam tidak ada kelaziman untuk melaksanakan itu sunnah jadi tuntutan syariat yang tidak ada uh, unsur melazimkan yang kedua sunnah menurut ulama fikih Sunnah menurut ulama fikih itu di dalam definisinya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi apa-apa kalau dikerjakan diberi pahala dan apa-apa kalau ditinggalkan tidak ada sanksinya. Ada orang yang menerjemahkan tidak apa-apa menerjemahkan sunnah ini begini apa-apa kalau dikerjakan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak apa-apa nggak benar itu mau oh, ditinggalkan kok tidak apa-apa ya apa-apa tidak kena sanksi suatu contoh sekarang ini sholat duha Siapa yang sholat duha dapat pahala Tetapi kalau seandainya dia tidak sholat duha Tidak kena sanksi Kemudian puasa Senin Kemis. Siapa yang puasa Senin Kemis mendapat pahala, siapa yang tidak puasa Senin Kemis tidak kena sanksi. Itu sunnah. Berarti di sini lawan daripada wajib. Kalau wajib itu dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan kena sanksi seperti sholat fardu dikerjakan dapat pahala tapi ditinggalkan kena sang sanksi baik sanksi di dunia kalau ada khilafah Islam atau imam dia didera ditazir kalau punya toko tidak tutup pada waktu sholat ditazir tiga kali diperingatkan tazir pertama nggak boleh buka warungnya tutup diambil izinnya itu kalau juga ini buka lagi, eh orang itu juga nakal lagi di tempat lain, di penjara. Wah kalau ini diterapkan bagus. Jadi kalau masya Allah betapa indahnya ya. Kalau waktu sholat itu ada polisi, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat. Masya Allah. Pakai mobil itu ambulan. Sholat, sholat. Kalau sini nginging ya ambulan pengen di sini senang sholat sholat sholat sholat tuh tutup tutup semua jebret jebret jebret jebret sholat lagi nah setelah sholat buka lagi masya Allah indah di sini masya Allah sholat nggak sholat sama aja pokoknya nggak pernah ngerasain nikmatnya menjalankan Islam Islam itu masing-masing lah, nggak usah macam ngajak orang. <clears throat> Nah, sunnah menurut ulama aqidah, Inilah yang kita maksud di sini. Yang dimaksud sunnah di sini adalah aqidah salaf. Maka kalau kita berbicara tidak nyunnah, itu artinya kelakuan antum, langkah antum, jalan hidup antum itu belum sesuai dengan akidah as-salaf, belum sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, yang suka ayat-ayat kita berbicara sunnah menurut sisi akidah, orang lain berbicara sunnah menurut pekih, nggak pernah ketemu. Mas, antum pakaiannya itu nggak sunnah. Oh, itu kan khilaf di antara ulama. <laughs> Ya, itu ini konteksnya membahas masalah sunnah di bidang apa gitu loh. Gitu. Langsung kalau sudah diantum khilaf ulama ini kelengar. Soalnya mana sih ulama yang nggak berpendapat? Semua itu boleh kalau nurutin ulama. Menikah oh, mut'ah aja boleh kok. Ya, apa kalau gitu terus-terusan ulama-ulama-ulama nggak kembali kepada dalil, bisa semuanya boleh. Itu namanya berakidah beragama, beragama prasmanan pilih yang enak-enak. Ya boleh itu. Prasmanan ya, sana. Maka hadirin sekalian banyak di ulama-ulama dahulu, ulama-ulama dahulu mengarang kitab akidah diberi nama As-Sunnah. Di antaranya ada kitab Sarfus Sunnah karangan Imam Ahmad, Sarfus Sunnah karangan Ad-Darimi, Sarfus Sunnah karangan Abu Dawud As-Sijistiani, Sarfus Sunnah Imam Al-Barbahari, Sarfus Sunnah Abdullah M.B. bin Ahmad dan banyak sekali sunnah-sunnah yang dimaksud bukan kitab hadis itu. Ente cari hadis di situ, ya akidah nanti yang didapat. Makanya sunnah di sini maksudnya adalah akidatus salaf. Selanjutnya hadir sekalian kita akan membahas usuluddin. Apa sih usuluddin? Kita itu sering mendengar ya. apa orang berbicara masalah usuluddin. Mas, kuliah antum biaya apa? Oh, jurusan usuluddin. Nah, ini kita akan dudukkan usul din itu apa usul itu jamaah dari asal artinya pondasi adin agama menurut istilah adalah usul diana dasar-dasar agama dari mulai arkanul iman rukun iman, arkanul Islam, rukun Islam, dan masalah-masalah qadri serta ijma' ulama. Itu usul usuluddin. Jadi kalau kita berbicara masalah usul usuluddin itu ya rukun iman, rukun Islam, masalah qadri, Contohnya masalah qadri apa? Solat duhur empat rakaat. Nggak bisa dibantah. Ente nggak usah nambah lima. Itu namanya kotri Daging babi haram itu masalah kotri Khomer itu haram masalah kotri Zina itu haram masalah kotri Artinya masalah yang tidak mungkin dibantah lagi. Itu. Itu termasuk usrutin Jadi sekarang kalau kita berbicara masalah usuluddin itu termasuk juga akidah. Termasuk masalah qat'iyah, Pak. Wanita menutup aurat itu qat'i. Itu qat'i, enggak ada dalil yang melawannya. Kemudian selanjutnya adalah segalanya masalah-masalah ijma itu juga termasuk usuluddin. Masalah-masalah usuluddin yang berkaitan dengan ijma suatu contoh nikah lebih dari empat haram tidak boleh itu ijma walaupun tidak ada dalilnya ente cari dalil jangan nikah lebih dari empat nggak ada sampai puyeng di dalam Quran hadis ada nggak ada tapi ulama sudah sepakat bahwa umat Nabi Muhammad hanya dibolehkan nikah. Paling banyak empat. Itu pun kalau mampu sesuai dengan syarat. Sholat yang wajib itu cuma lima waktu ijma. Itu. Al-Quran itu tidak kurang. Al-Quran itu kalamullah ijma. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap, Al-Quran itu masih kurang, masih ada yang tidak dibubuhkan di situ, ini telah menyelisihi ijma. Berarti telah menyelisihi usuluddin. Baik. Hadirin sekalian, kalau kita berselisih di dalam masalah-masalah furu, perselisihan itu masih ditolerir sifatnya variatif. Kalau perselisihan itu menyentuh usuluddin, maka perselisihan itu sudah disebut perselisihan kontradiktif atau furqah. Maka syiah kita sebut firqah karena dia menyelisi ahli sunnah itu di dalam bukan di dalam masalah masalah furu bukan di dalam masalah sekarang ini daging unta membatalkan wudhu atau tidak tetapi perselisian sudah menyentuh ke dalam masalah usuluddin apa masalah qat'i bahwa Al-Qur'an itu lengkap ternyata orang Syiah mengatakan Al-Qur'an masih belum lengkap Masalah qat'i bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu adalah sahabat mulia, layak untuk dijadikan panutan, walaupun di antara mereka atau mereka bisa bersalah. Orang Syiah mengatakan sepeninggal Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah itu murtad kecuali beberapa saja Bahkan dia mengatakan Abu Bakar itu tohut. Ini Abu Bakar itu jibet, Umar itu tohut. Ya. Ini dikatakan firqah. Jahmiyah juga kita katakan firqah. Karena dia menyelisih al-sunnah di dalam masalah akidah. Bukan perselisihannya hanya di dalam masalah fikih. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah itu memiliki asma, memiliki nama. Jahmiyah meniadakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Artinya Allah itu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Karena tadi termasuk akidah adalah apa? Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhidul asma was sifat. Begitu juga diri sekalian Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan kelompok-kelompok firqah yang lainnya kita katakan mereka sesat karena menyelisi ahli sunnah wal jamaah di dalam pokok-pokok agama atau usul usul din. Nah, cakupannya usul din tadi itu. Sekarang yang kelima al-fikul akbar kalau kita mendengar istilah al-fikul akbar artinya istilah yang dipakai untuk mengganti istilah usuluddin. Berarti al-fikul akbar itu juga usuluddin. Nama lain daripada usuluddin. Maka Syekhul Islam jadi maka Abu Hanifah memberi, mem, memiliki istilah ada fikul akbar, ada fikul Aswar. Kalau fikul akbar itu memuat masalah-masalah yang berkaitan dengan usuluddin, akidah, tauhid, fikul Aswar itu mencakup masalah-masalah hukum fi'liyah, hukum-hukum ubudiyah, hukum-hukum ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Maka Abu Hanifah memiliki kitab apa judulnya? Hah? al Fikhul Ak Akbar. Itu kitabnya Ibu hati Ibnu Han ini Abu Hanifah yang membahas seputar masalah akidah al Fikhul Akbar. Istilah yang keenam, asy-syariah Kadang-kadang kita mengenal istilah syariah. Apa yang dimaksud syariah? Syariah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang berkaitan petunjuk-petunjuk agama yang paling agung adalah usul din Berarti di sini syariah itu yang dimaksud adalah agama. Namun di sini sudah dipecah-pecah istilah. Jadi yang dimaksud kuliah syariah itu kuliah mm, yang membahas masalah-masalah fikih. Jadi apa? Syariah itu nama lain dari fikih sekarang ya. Kalau dulu itu masalah tauhid juga syariah, masalah ibadah juga syariah, akhlak juga syariah, semuanya juga syariah. Kemudian al-iman. Masalah al-iman. Iman itu ialah segala perkara yang menyang, menyakup ini menyang men, ini apa eh men, ya, mencakup masalah-masalah i'tikad iman terhadap Allah, iman terhadap Rasul, kitab-kitabnya, malaikat, hari akhir, takdir ini rukunnya. Tetapi iman itu tidak itu saja disebutkan di dalam hadis Rasulullah al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq Iman itu 70 lebih cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Termasuk penghalang dari jalan apa? batu duri mobil truk itu sama gimana iya batu aja disuruh nyingkirin apalagi truk antum ini gimana membahas hadis kan? itu orang-orang yang suka parkir mobil sembarangan itu imannya kurang imannya berkurang Nah, ini adalah istilah-istilah akidah yang sahihah. Di sini ada istilah-istilah akidah, tapi akidah yang menyentuh batilah. Pertama, ilmu kalam. Jadi kalau kita mendengar ilmu kalam, itu artinya adalah ilmu yang digunakan oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah Asy'ariyah aklaniun untuk mencari ketuhanan dan mencari perkara-perkara gaib atau disebut dengan ilmu mantek gitu ya. <clears throat> nah, ini jelas katanya Imam Syafi'i Siapa yang dicoba oleh Allah dengan segala dosa kecuali syirik itu masih lebih aku cintai daripada orang dicoba ilmu kalam. Berat itu ilmu kalam. Banyak orang yang mempelajari ilmu kalam itu resikonya berat. Masih juga seputar fatwanya Imam Syafi'i Hukuman saya bagi orang yang mempelajari ilmu kalam dicambuk pakai pelepah kurma kemudian diarak keliling kota. Kemudian dikatakan sambil di, diajak keliling inilah hukuman orang yang pelajari ilmu kalam. Sama dosen-dosen yain itu harus diarak kota itu. Keliling ya. <laughs> Hei, dicabuk dulu pakai pelepah itu, kon apa? Kelapa itu. Kebuku, bukan dokter-dokter itu ya. Kalau dia masabnya Imam Syafi'i loh. Iya kan? Ini Syafi'i, Imam Syafi'i nih yang ngomong. Imam Syafi'i kalau maka Imam Syafi'i giliran mandi junub aja itu kan repot itu giliran akidah nggak pernah maka Imam Syafi'i yang nomor dua ada istilah filsafat filsafat itu bisa dipakai oleh orang-orang firqah sesat Nama lain daripada akidah itu filsafat. Maka menggunakan istilah filsafat untuk akidah merupakan istilah bid'iyah, istilah yang bid'ah tidak boleh. Ada orang sampai budak mikirin filsafat. Rontok. Mencari Tuhan pakai filsafat. Ya yang, yang rontok bukan rambutnya, utek-uteknya juga ikut rontok gitu ya karena masalah akidah itu masalah ilmu perkara gaib akhirat itu perkara gaib kebangkitan itu perkara gaib mahsyar itu perkara gaib surga neraka itu perkara gaib dan bisa kita itu tahu kecuali petunjuk wahyu gitu ya? kecuali harus melalui petunjuk wahyu surga di karang-karang wah pikir akhirnya keluar gambar neraka neraka jahanam lurus. Nanti bawahnya neraka sair, belok-belok tinggi Tapi masih enak, lingkup-lingkup Neraka lo pakai enak. Terus bawahnya begini. Bawahnya lagi begini. Ah, iya. Oh, kalau sudah terakhir neraka orang munafik, munafik bidar asfal, sakor ya. Itu udah kayak tegangan listrik gitu ini digambar di dalam kitab Iqul Akbar. Kitabnya orang NU. Itu dulu saya nemuin kitabnya mbah saya. Itu pegangannya mbah saya ngaji ngaji di mana-mana pakai itu. Oh, orang dibikin takut itu dilihat gambar. Nih dia neraka loh. Nih, <laughs> neraka bisa dilihat kayak begitu kan. <laughs> Aduh. Padahal Allah Rasul mengatakan tidak bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak tahu. Nah ini termasuk pencarian perkara gaib pakai akal. Banyak menetapkan syariat pakai akal-akal itu tidak boleh. Itu sesat. Maka orang mencari malaikat, malaikat perkara gaib pakai akal. Apa ketemunya? Malaikat itu kekuatan molekul-molekul yang menyebar di seluruh alam ini. Itu malaikat itu. Tidak ada malaikat makhluk molekul. Nah, coba bayangkan. Pakai apa? Akal. Lebih parah lagi siksa kubur dicari pakai akal. Mana saya bongkar kuburan bolak-balik itu pendongnya malaikat nggak pernah ketinggalan itu. Aduh. Nah, saya pernah debat sama kemarin sama orang kita ngaji enak-enak nyeletuk tahu tuh. Set, saya nggak percaya itu zikir kubur. Waduh, bikin panas, peleng gitu. Akhirnya ketepatan saya di saat itu membawa buku tentang masalah bantahan orang yang tidak percaya siksa kubur. Kelenger dia. Saya bacakan satu persatu dalil dari Quran hadis. Ya. Di akhirnya Sebetulnya saya bukan mengingkari siksa kubur Ustaz. Saya itu nggak percaya cerita-cerita tahayul kuburan itu loh. Nah, ditarik lah. Tadi ngomong begitu kan enak ente. Gitu. Setelah kalah. Nah, ini memang dasar orang ngayal ya. Itu. Nah, makanya orang yang mencari akidah dengan akal itu bisa diganti, bisa dikalahkan dengan akal. Umpamanya uh, kalau jamhi, Jahmiyah mengingkari nama Allah itu kenapa? Ta'addudul asma yuaddi ila ta'addudil musamma. Berbilangnya nama menunjukkan berbilangnya yang diberi nama. Kalau Allah namanya 99 berarti Allah juga 99. Maka dinafikan saja. Gak logis Allah itu 99. Akal kan? Sama ternyata ini ditiru oleh Mutazila. Cuman Mutazila itu menetapkan asma, menafikan sifat. Saya percaya Allah itu punya sifat, ini punya nama, tapi nggak ada sifatnya. oh, nama kok nggak ada sifatnya, nggak logis kan? <laughs> Dasarnya apa menafikan sifat-sifat Allah kembali kepada akal. Ta'addudul sifat tuaddi yuaddi ila ta'addudil mausuf. Berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya yang diberi sifat. Jadi kesalahan Jahmiyah diulangi oleh Mu'tazilah. Padahal sama-sama dia sesat. Kita bantah. Tidak selalu berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya yang disifati. Pulpen satu warnanya bisa tiga. Merahkan sifat, hijaukan sifat, kuning kuningkan sifat. Padahal datanya satu. Manusia. Hitam, jenggotnya kuning kulitnya. Iya kan sifat semuanya kan. Manusia satu bisa memiliki sepuluh sifat, apalagi Khalik, apalagi Allah. Makanya berbilangnya sifat tidak selalu menunjukkan berbilangnya yang disifati. Orang yang mengingkari siksa kubur juga gampang. Kalau dia mengatakan mana kita bongkar kuburan bolak balik nggak ada bekasnya, kalau orang digebukin sampai katanya kan uh, apa tulang rusuknya berantakan. Mana? Saya bongkar juga itu-itu aja. Ini juga dibantah. Ente tadi ngomong sama saya, mimpi sampai pergi ke Jawa Timur, mana ente masih dibantal juga? Gak berubah kan dari bantalnya? Ada orang yang ngimpi sate, kadang ngimpi tengkar. Ngimpi nikah, itu kan gitu wah ini paling enak ini mimpi nikah itu masya allah eh kita masih tidur di situ iya Bahkan hadirin sekalian ada orang yang tidur satu kasur mimpinya berbeda. Satunya ngimpi makan sate, yang satunya dikejar anjing. <laughs> itu kan. Mana logikanya? Itu. Makanya di sini hadirin sekalian, pertama masalah gaib tidak boleh kita kalahkan dengan akal dan perkara gaib itu tidak bisa dicangkul oleh akal. Maka yang merasakan siksa kubur itu yang sudah mengalami sebagaimana yang rasain mimpi yang tidur. Itu. Intinya jangan sekali-kali ngakal-ngakali akidah. Suatu ketika antum juga nanti akan dikalahkan oleh akal. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu didatangi ahlul kalam ahli filsafat untuk ngajak debat, debatlah dengan sunnah karena ahlu sunnah paling tahu tentang masalah asar. Makanya jangan akal didebat dengan akal. Akal didebat dengan akal suatu ketika kelenger. Makanya apalagi ngelawan Islam liberal, jangan sekali-kali pakai akal. Makanya Islam liberal itu debatnya kalau memang antum aja debat pakai dalil atau pakai ilmu tiga. Pokoknya jangan dikasih hati. Pertama kali sebelum debat ditanyakan, jawab pertanyaan tiga ini. Kalau ente bisa menjawab, kita terus melakukan dialog. Kalau tidak bisa menjawab, kita berhenti. Pertanyaan pertama, man robuka. Eh, kalau dia sudah bisa menjawab man bukan siapa Tuhanmu? Allah. Jangan-jangan Kristen juga. Oh, dia mengatakan semua agama benar kan? <laughs> Kita perjelas dulu. Jangan-jangan Kristen ini apa Isa Tuhan saya nanti kan? Kita tanya dulu man buka. Kan itu ya. Pertanyaan malaikat ini. nih. Ya. Sudah bisa menjawab Tuhan saya Zoroaster. Nah, lain. Nah, mau saya dibat sama ini. Gitu ya. <laughs> Jangan. Stop. Jadi kalau dia masih mengatakan semua agama benar, artinya temu semua Tuhan benar, itu semuanya juga Tuhan saja Jangan-jangan kalau ditanya man roh buka siapa Tuhanmu? Matahari, gitu kan? Makanya harus diperjelas. Terus keduanya mana biukah? Siapa nabimu? Itu. Itu. Yang terakhir, madinu ke apa sih agama ente ini? Ente milih yang mana? Jangan-jangan kita nanti sampai keluar otot mententeng bahasa Islam dia dukung Kristen kan? Gitu. Makanya jangan dulu. Kita tanya dulu, apa agamamu? e, kalau sudah jawab agama saya Buddha, <laughs> saya nggak ngurusin orang Buddha. Pulang gitu ya. Nah, makanya ada sekalian Oh agama semua kok benar itu gimana ini? Enggak masuk akal. Jadi ini dialog untuk ngantem orang namanya berat itu aja tiga. Itu. Selanjutnya dari sekalian kita bahas tasawuf. Tasawuf ini juga sering dipakai orang-orang akidah batilah untuk mengistilahkan akidah. Tasawuf itu ilmu untuk meniti rohani yang dicetuskan oleh orang-orang sufi dan ahli filsafat. Makanya sufi sama ahli filsafat ini kakak beradik kadang-kadang rukun, kadang-kadang berantem. Rukunnya apa? Kerjasama di dalam menyesatkan akidah, tetapi kadang-kadang nggak bisa ketemu. Dasar filsafat itu logis masuk akal, tasawuf sufi itu kadang-kadang nggak masuk akal dipercaya kan? Ini kan kontradiktif. Kadang-kadang di dalam satu hal berjauhan. nah seorang sholat ke Mekah kan? Nah ini kan nggak logis. Menurut ahli filsafat itu tidak logis, gitu kan gitu. Tapi ini adik kakak sering kerjasama tapi sering berantem juga ini. Nah, Sufi itu biasa disingkat dengan sumpek pikiran. Sumpek pikiran. Nah, saya ngisi pengajian begini diprotes orang. Ustaz, kok melesetin? kan nggak boleh Ustaz melesetin. Karena dia sering memelesetkan akidah, ini harus diplesetin. dipelesetin. adik sekalian, sufi itu menurut bahasa dari kata suf Suf itu pakaian wol yang terbuat dari bulu domba. Jadi kelompok yang anti syahwat, anti dunia itu udah nggak mau dunia, nggak mau kerja, pakaiannya cuman itu aja berbulan-bulan nggak pernah dicuci. Itu kelompok sufi. Ya kalau lama kelamaan kan sumbak pikiran kalau begitu. Ya orang kok gak ganti pakaian itu kan. Nah ini hadirin sekalian, akidah ini muncul sebagai bentuk protes tenggelamnya kebanyakan manusia ke dalam materialisme syahwat dunia dan harta benda sehingga muncul kelompok anti itu kebablasan anti itu tapi kebablasan boleh kita suhut, tapi bukan berarti nggak senang dunia sama sekali Makanya saya ini Imam ash saukani di dalam kitab Fathul Qadir bukan zuhud orang yang sekarang ini nemu gandum pilih syair makanya Gandum itu makanan yang bagus, syair itu dimakan unta biasanya. Bukanlah zuhud orang yang sekarang ini menemukan kain katun pilih nilon. Dan bukan orang yang zuhud sekarang ini pilih nasi jagung. Padahal ada nasi putih. Bukan. Lah kalau begitu zuhud itu apa? Zuhud itu menurut Rasulullah izhad fit dunia Allah, Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintai kamu. Izhad fi ma'in dan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari tangan manusia, manusia akan mencintai kamu. Dari hadis ini zuhud itu nerima rela apa adanya yang halal yang diberikan oleh Allah walaupun 2 miliar. Itu zuhud. Nerima ikhlas sudah kona'ah 2 miliar. Itu zuhud. nggak ngelirik di tangan manusia. Tapi kalau sekarang ngenes cuma 5 ribu, itu nggak zuhud, itu tomak. Ini kan nggak enak kan? <laughs> Sudah 5 ribu, tamak, nggak dapat lagi. Masya Allah, mendingan termulia di hadapan Allah dua miliar kona ikhlas. <laughs> Alhamdulillah, mobil saya dua, Alhamdulillah, bersyukuri rumah saya enam alhamdulillah istri ya alhamdulillah ini namanya zuhud nerima apa adanya yang halal nggak usah ngelirik di tangan orang antum sekarang ini kalau ngelirik di tangan orang itu pertama nggak pernah kaya enaknya itu di tangan orang masya Allah enak banget ya orang itu naik turun mobil nggak tahu mobilnya kreditannya belum selesai. Iya kan? Iya. Masya Allah, rumahnya orang itu ini. Ternyata dia tiap hari ngimpinya dikejar anjing itu tidurnya. Iya, ngimpinya nggak enak terus. Itu mau dijual rumahnya, antum mau beli nggak? <laughs> itu atau ente mau nempati bayar listriknya aja nggak kuat kan gitu kayaknya enak rumahnya masya allah ternyata nggak pernah nikmat tidur itu Makanya hadirin sekalian, coba sering mensyukuri apa yang di tangan kita. Jangan ngelirik yang di tangan orang lain. Ini sufi tapi kebablasan. Sehingga nggak mau dunia, nggak mau duit, ya, nggak mau pakaian. Ada pakaian bagus, ah janganlah ini ganggu iman kita nanti. Cukuplah pakaian yang kotor-kotor, sobek-sobek. Kadang makanan juga sisa-sisa. Cari di ini yang buang-buangan itu. Ya. Makanya sufi semakin tinggi itu sufi yang ngemis-ngemis itu. Ada sufi yang jalan ke sana sini itu cuman cari bekas-bekas kulit buah-buahan itu. Dioncei, dikupasi maka Zuhud katanya. Ini bukan zuhud ini. Ini bisa menjadi pusat bakteri protein nanti. Gak ada ajaran Islam seperti itulah ada. Nah sekarang adik sekalian di zaman sekarang modern ini sufi dibagi-bagi. Ada sufi positif, ada sufi negatif, ada sufi populer, ada sufi modern. Waduh banyak banget. Ada sufi kontemporer. Eh, nanti ada sufi milenium. <laughs> Itu. Iya. Sufi milenium. Jadi hadirin sekalian ini hanyalah istilah-istilah untuk membungkus barang busuk sama sebetulnya. Dibungkus apa saja, tetap saja sufi ya sufi. Ajarannya seperti itu, tidak ada positif, tidak ada negatif. Wah kalau ceritain ajaran sufi ini sampai asal ini. Diceritain nggak apa-apa ya. Jadi sekalian sufi positif itu maksudnya begini. Jadi sufi itu untuk meniti jalan ini jalan meniti e, spiritual itu melalui dua cara. Pertama dengan cara menyiksa diri. Pokoknya ada orang sufi puasa sampai 6 tahun. Iya kan? Ada yang lagi bertapa, mengucilkan diri. Itu Wali Songo Sunan Kalijogo bertapa sampai lumutan. Gitu kan? <laughs> Hah? Iya. Gak sholat 40 tahun itu udah murtad itu. Ini. Itu juga diterus-terusin aja ceritanya. Ya, diterus-terusin. Padahal udah sesat. Orang gak sholat 40 tahun, gak puasa 40 tahun, jangan-jangan junub juga gak mandi kan. 40 tahun itu hukumnya kayak apa? Ya. Nah, ya itulah makanya di sini. Nah, menyiksa diri ada di antara cara untuk meniti tasqiyatun nafas supaya jiwanya itu bersih amal usaha berbuat nggak pamrih manusia pernah ada salah seorang sufi datang ke Abu Yazid al Bustami Abu Yazid al Bustami ini tokoh sufi masya Allah yang diperbuat itu aneh-aneh pernah dia sholat di biara sholat di biara sholat jadi katanya semakin khusyuk kalau sholat di biara itu lain dengan di masjid dipanggil uh, Abu Yazid Al-Bustami ada nggak di dalam masjid ini di dalam biara nggak ada yang ada adalah Tuhan karena dia mengatakan saya adalah Tuhan aliran dia itu wahdatul wujud Tuhan adalah saya manunggalin kamu lo gusti pernah ditanya siapa kamu yang ada di jubah saya ini Tuhan dia <laughs> ini dia pernah ada ini ini juga cerita ini disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin. Loh, sesatnya Ihya Ulumuddin di sini. Makanya kalau yang kalau ingin baca Ihya Ulumuddin yang ringkesannya itu, yang sudah diperes. Kalau aslinya jangan. Antum bisa tersesat nggak tahu, masya Allah. Dikasih nasihat wejangan sama Abu Yazid Al Busami apa? Orang tersebut disuruh bikin kalung yang terbuat dari kelapa. Coba bayangkan. Gede. Orang kalungan kelapa. Disuruh kalungan kelapa keliling pasar. Nanti kalau diejek orang, di ini orang, diam aja. Kalau diludain anak-anak kecil disuruh sabar. Dengan demikian nanti hati ini bisa bersih, amal enggak pamri orang, dihina orang, diejek orang terus beramal. Nah ini ternyata ospek itu dari ilmunya Abu Yazid Al Bustami ini. Makanya siapa yang suka ngadain ospek-ospek itu istighfar banyak-banyak. ini ada cara di antara beberapa macam-macam masya Allah kalau kita ini satu persatu cerita tentang bagaimana mereka meniti spiritual untuk menggeladi, melatih, membina diri sampai kepada tingkatan makom namanya hakikat itu seperti itu. Nah cara yang kedua dengan zikir <clears throat> Maka orang sufi itu mengenal pikir sendiri, bukan pikir-pikir yang kita baca ini. Kalau di Torekot Naksabandiyah itu pikir la ilaha illallah lain lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ini. Jadi sekilima. Nanti jatuhnya ke sini. Jadi karena hati itu letaknya di sini, jadi pas Allah itu eh, nuncek sini. Itu harus latihan. Ada gambarnya itu nanti setiap pengikutnya kasih buku untuk latihan. La ilaha illallah itu kalau latihan bisa bentur-benturan. Kamu goyangnya nggak ke situ, gitu, gitu kan? Gitu. Nah, itu progo kan begitu kan lagi begini. Nah, coba ibadah nggak ada syariatnya tengkar gara-gara bid'ah kan gitu. gitu. La ilaha illallah. Saya dulu ikut jadi sejak umur SD itu diajak orang tua saya untuk ikut bayi bayat torekoh naksabandia Mu oh, itu kalau ditinggal nangis. Jadi dari Lamongan ke Jombang. Wah itu saya pernah ditidurkan kiainya itu kiai Mustain Romeli, dikasih tikar itu sudah seneng banget wah ini nanti menjadi orang yang bisa mengganti ini nanti <laughs> penerus Torekof Naksabandia wah oh, disapa kiainya aja untung itu hadirin sekalian latihan. Jadi bai'ah itu di bai'ah artinya kalian-kalian ini harus tunduk sebagai murid syekh. Ya syekhnya itu syekh maksud adalah syekh torekoh. Diambil ya, wacana wejangan Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini, harus begini. Itu namanya bai'ah. Setelah itu latihan dikit. Itu membaca Fatihah 100 kali Ya Hayu Ya Qayyum 100 kali, Ya Sami Ya Basir seratus kali. Terus kemudian oh banyak sekali seratus kali yang sering dibaca di istighosah. Itu sebetulnya bacaan torekot. Nah, dikir la ilaha itu satu lapangan ribuan. Oh rame. La ilaha illallah speaker. Itu panas ya, Ki. Dari mulai jam sembilan sampai jam 3. Zuhurnya 14. Di jamak. <laughs> Masya Allah ini kan Nah, sufi itu juga begitu. Zikir itu maksudnya nanti orang itu nyampe kepada titik terfokus jadi mengerucut maka zikirnya pertama la ilaha illallah la ilaha illallah terus Allah Allah Allah Allah Allah Allah kecil kecil huwa huwa huwa huwa kecil lagi konsentrasi hu hu hu hu hu, hu. udah ini sudah mulai menyatu antara Allah dengan manusia fana fana itu artinya lebur siapa saya sudah nggak ketahuan maka istilahnya jadab bukan sako sako itu onargoba. di dalam istilah torekot itu jadab jadab itu gila tapi positif. Gila karena akibat zikir diterima oleh Allah. Iya. Jadi kadang-kadang nggak sholat, kadang-kadang ngomong sendiri. Oh itu lagi ngomong sama malaikat itu. Oh itu. Iya. Nah, hadirin sekalian baik dengan cara pikir maupun dengan cara menyiksa diri ini tujuannya untuk membersihkan jiwa. Nanti kalau sudah jiwanya bersih, sifat-sifat khusus Allah ini masuk menyatu dengan dirinya. Nah, menurut aliran sufi positif itu, dia sampai berhenti yang menyatu dengan manusia itu sifat-sifat Allah saja. Tetapi kalau sekarang ini sufi negatif itu yang menyatu bukan hanya sifatnya saja tapi datnya Allah artinya manunggaling kawulo Gusti atau wahdatul wujud Nah kalau sudah berhasil dia nyampe pada makom hakikat Orang-orang biasa seperti ini masih syariat kalau sudah nyampe mas, nyampe hakikat itu, hatinya memberikan ilham-ilham wahyu yang langsung diperoleh dari Allah, malaikat Jibril ke dia. Makanya sampai sekarang malaikat Jibril itu masih bertugas memberikan wahyu. Makanya kadang-kadang dia mengatakan, "Kenapa kamu berzina? Saya dapat wahyu dari Allah." Baru saja. Boleh zina itu ada aliran Darmo Gandul. Gandul lucu itu boleh zina. Asalkan naiknya dari arah, arah kanan. Itu halal. Eh, kurang ajar kan? Ini hadir sekalian kesesatan. Makanya, Masya Allah, kalau tidak dibimbing akidah, tidak dibimbing sunnah, orang ini akan menemukan berapa banyak kesesatan. Nah, hadir sekalian, istilah mereka kalau sudah terbuka ilham wangsit-wangsit maka ada istilah warusa durungi winara. Warusa durungi winara itu apa? Tahu sebelum diberitahu. Ini menurut buku Wejangan Ronggo Warsito. Ronggowarsito itu alirannya sufi, sufi positif. Tapi bukan sufi yang negatif menunggaling kawulo Gusti Behzatul Wujud. Kalau Syekh Siti Jenar itu katanya itu alirannya sufi negatif, Wahdatul Wujud. Tapi saya katakan positif negatif sama saja. Ya. Ini bukan listrik soalnya. Tidak ada tegangan positif, tidak ada tegangan negatif. Semuanya jelek. Nah, kalau orang itu sudah bisa merusak durungi winara, tahu sebelum diberitahu, maka nyampe kepada tingkatan terakhir merusak jeruning karah. Tahu sesuatu yang dibungkus rapi, yaitu loh mahfud. Jadi berita-berita loh mahfud takdir-takdir yang belum jatuh itu kalau dia sudah tahu. Maka di dalam suatu syair fa inna ilmuka jadi ada seorang sufi memuji tokohnya fa inna min judika dunya wa darrataha wa ilmuka ilmul lawhi wal qalami sesungguhnya kederma, kedermawananmu adalah dunia seisinya Masya Allah dan ilmumu adalah seluas loh mahfud dan kolam kolam itu yang dibuat menulis Allah takdir itu ilmunya wali jadi ilmunya wali itu ngalahin Rasul ngalahin Nabi makanya di antaranya ada tokoh sufi Mesir namanya Al Badawi ini kuburannya pak sekali ziarah kubur itu ziarah kubur bisa ratusan ribu seperti kuburan balaan yang ada di Sulu malam Jumat Kliwon itu penziarahnya 300 ribu kayak pesta di sana ada yang nyembelih sapi ada yang nyembelih kambing ada yang wah di sana untuk keturutan kabul hajatnya harus berzina di atas kuburan Oh, coba bayangkan nanti kalau antum ke sana, jangan salah itu, jangan salah alam. Ada gede-gede, kecil-kecil, bedeng-bedeng rumah itu, itu rumahnya kebo itu. Iya, kebo kepala manusia. Nah, katanya Al-Badawi apa dia mengatakan? Saya pernah berdoa kepada Allah dikabulkan dua ditolak satu kayak Nabi aja kan saya berdoa ya Allah kabulkan haji umrohnya orang yang menziarahi kuburanku amin Ya Allah kabulkanlah syafaatku orang-orang yang menziarahi kuburan saya amin Ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka, jangan. Subhanallah. Subhanallah. Katanya ditolak. Saya minta kepada Allah supaya dimasukkan neraka ditolak. Katanya kemudian ditanya oleh murid-muridnya jamaahnya, Nyataan lainnya lebih ngeri lagi hadirin sekalian. Kalau seandainya neraka itu saya ludahin sekali aja udah padam. Ini. Lah begini kalau diturut jadi tokoh agama apa enggak? Semuanya pada teler itu. <clears throat> Pernah ada wali namanya Al-Uryan. Tukang telanjang, khutbah aja telanjang. Sekali dia pernah khutbah kentut. <laughs> Insyaallah Suaranya ini keras sekali, berut gitu. Hadirin sekalian hati-hati. Ini ada isyarah akan ada badai kencang ini. Kentutnya Subhanallah. Ya Allah, nurutin orang sufi itu makanya merusak Islam itu konspirasi untuk merusak Islam itu sufi. Makanya kalau antum membaca kitab tasawuf konspirasi atau apa itu dalam terbentuk itu memang benar merusak Islam makanya disenangi penjajah senangi penjajah <clears throat> nah ini sekarang dibesar-besarkan di Indonesia nah ini harus kita luruskan sudah selesai masih dikit al-ilahiyat al-ilahiyat ini juga termasuk istilah batil istilah yang tidak boleh kita pakai Terus mawaro atau bi'ah supranatural. Nggak boleh kita mengistilahkan apa-apa yang tidak bisa dilihat atau perkara gaib dengan istilah supranatural. Karena tidak ada tobi'i atau di belakang tobi'i supranatural. Nggak ada. Di sana ada istilah asyuyuri, Budi, Yahudi, Nasrani. Ini semuanya adalah istilah-istilah akidah yang batilah. Demikian hadir sekalian, mungkin kita buka tanya jawab. Fadhal. Silakan. Yang akhwat mungkin bisa pakai kertas ya. Yang ekwan fadhal antum tanya. kayak kayaknya antum ulama semua ya. Otaknya cerdas, nangkap semua. Nah itu sufit berkembang biak Ustaznya di Pulau Jawa Seperti contoh-contoh yang sampai hari tadi kayaknya di Pulau Jawa Apakah Pulau Jawa itu khususnya teman-teman yang paling sudah cukup Hadirin sekalian Sebetulnya Kalau kita memfokuskan tasawuf di daerah Jawa Itu kurang tepat Bahkan ajaran tasawuf itu sumber utamanya adalah Aceh. Indonesia itu. Dari mulai Araniri. Terus kemudian siapa lagi? apa Hamzah Bansuri. Ada kitab-kitabnya kan? Itu apa namanya? Tulis apa? Hah? Ya ada hikayat. Hah? ya ada ada Bustanu Salatin itu semuanya adalah buku-buku karangan sufi yang dikarang untuk menguraikan tentang ajaran tasawuf jadi hadirin sekalian bahasan masalah sufi itu mulai mengental di Jawa setelah barangnya Wali Songo itu mencuat. Allah alam Wali Songo itu ada atau enggak? Saya khawatir itu hanya rekayasa sejarah. Soalnya tidak ada buku sejarah satupun yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa mereka ini adalah dai-dai Islam. Pertama, lahirnya, tempat tinggalnya secara persis. Kemudian tidak ada sejarah yang permanen rujukannya bisa dipertanggungjawabkan buku-buku yang seputar masalah sejarah biografi Wali Songo. Rata-rata buku yang nggak ada catatan kakinya, nggak ada sanatnya. Oh sejarah kok nggak ada sanatnya itu sudah nggak mungkin. Jangankan yang sudah ribuan tahun, G30S kemarin aja bisa dipalsu kok. Ini sejarah kalau nggak ada sanatnya. Tapi masa Allah sejarah Nabi sanatnya lengkap. Ente bikin palsu ketahuan. Terus kemudian yang saya lihat semua orang yang sekarang ini menulis sejarah Wali Songo masing-masing sesuai dengan versi penulisnya. Untuk melihat sekarang ini uh, film, film Wali Songo ini sangat jauh dengan buku yang diceritakan. Ada. Oh, ditambah pakai bisa ngilang, tenggelam ke dalam ini uh, bumi, ya Siti Jenar sama siapa? Wali oh, Sunan Kalijogo ya. Tengkar ke dalam bumi kan. Masya Allah bisa tengkar ke dalam bumi. Kayak ular aja. Terus kemudian bisa nyulap buah pulang kaleng jadi emas. Tring gitu kan. Coba bayangkan. Ini yang sekarang buat malsuran. Banyak orang yang sekarang ini nongkrong-nongkrong saja kerjanya tiap hari cuman puasa cari ilmu nyulap buah pulang kaleng jadi emas ada yang puasa 6 tahun, gini-gini nggak kena-kena, nambah lagi 2 tahun. Udah 2 tahun selesai, gini gini nggak kena lagi, nambah lagi seumur hidup puasa sampai kering keruntang nggak dapat apa-apa. Coba kalau kerja dapat emas 1 kilo. Ya. ya kalau gitu sekalian kelapa gede-gede. Ya. Ya nggak logis lagi seperti orang yang pengen terbang itu. Wah wow, belajar merapal asma wa sifat. Ya, pengen terbang. Puasa empat tahun, lima tahun. Ngapain susah-susah? Puasa empat tahun, lima tahun. Sekarang ente ngumpulin duit ratus sudah terbang sampai Solo ini, naik pesawat. <laughs> Hehehe, jaga repot. Makanya jangan diturutin orang orang supe itu sumpah pikirannya. Lah mau terbang aja kok sumpah susah susah itu. Antum kumpulin duit lima ribu, eh, lima ratus ribu, sudah ke bandara Soekarno Hatta, tinggi lagi itu, langsung petir tuh. Cuman baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. gitu. Oh, hebat ya. Ini tentang masalah poligami, pelecehan seksual dan lain-lain di sama pembicaraan. Hadir sekalian, inilah yang berpikir rancu serba kontradiktif. Dalam satu sisi modern ini mengajak memerangi pelecehan seksual tapi dari sisi lain dia mengajak juga untuk melecehkan seksual. Itu orang yang ngumbar aurat ketiaknya diperlihatkan itu kan pelecehan seksual itu. Jadi hadirin sekalian sangat kontradiktif sekali, rancu pemikirannya. Dalam satu sisi mengajak mengajak untuk melindungi hak-hak wanita, tapi hak wanita coba lihat, dijual murah-murahan dibuat barang komoditi untuk melariskan untuk meningkatkan oplah majalah tabloid telanjang kayak sapi Subhanallah kalau saya jadi wanita itu malu wong laki-laki aja ngelihat malu kok apalagi wanita ngelihat wanita merasa satu jenis sekarang pakaiannya wanita itu bikin laki-laki malu bukan yang pakai yang pakai itu malu bukan itu sudah cukup pelecehan seksual. Itu. Makanya kalau sekarang ini mengangkat harkat dan martabat manusia ini wanita itu sudah bermartabat tinggal Mem membiarkan wanita murah dijual murah jadi barang komoditi produksi ya bahkan ada yang sekalian dikit-dikit cewek permen aja harganya 50 kalau nggak ada ceweknya itu kayaknya nggak puas itu Wong permen aja kok dikasih cewek, sabun cewek, permen cewek, pulpen juga sponsornya cewek. Murah banget begitu loh. Makanya tidak ada yang bisa menghargai wanita kecuali Islam. Sekarang yang pendekar emansipasi wanita, mana emansipasi wanita yang sekarang ini Ubaran dari keramat tunggak yang kerja di rel-rel kereta api mana? Sebelum Anda sekarang berbicara masalah kesetaraan gender, berbicara masalah sekarang ini sama-sama kerja di kantor, kalau laki-laki bisa jadi DPR, perempuan juga bisa jadi DPR. Sekarang kehormatan wanita dilecehkan. Mana sekarang peran antum? Makanya di sini ada sekalian, kita itu kadang-kadang muak Orang berbicara masalah gender, masalah keserataraan wanita, emansipasi wanita, kayak pendekar wanita, tapi wanita dilecehkan dia diam saja. Satu contoh sekarang ini. Coba antum lihat sinetron itu. Dari mulai sinetron A sampai Z. Itu semuanya sebetulnya pelecehan seksual itu. Mana peran antum, mana suara antum? Tutup itu sinetron. Mengajak pergaulan bebas, bukankah itu pelecehan seksual? Itu pacaran sampai hamil juga pelecehan seksual itu. Ini mana? Nah inilah hadirin sekalian kontradiktif rancu. Maka tidak ada yang bisa melindungi hak wanita, tidak ada yang bisa melindungi harkat martabat wanita kecuali Islam. Kalau saya ingin sebetulnya bicarakan wanita sampai ludes ini. Ini cuman waktunya nggak ada. Soalnya terlalu banyak yang dibahas. Bahas yang telanjang aja nggak habis ini satu pertemuan. Wanita telanjang tak loh. Wah ngumpulin hadis-hadisnya. Itu sudah ya habis. Belum lagi nanti pergaulan bebas, masya Allah, ngenes. Ya, Nah inilah hadirin sekalian tanggung jawab kita. Jadi sesuai dengan menerima keadilan Karena sungguhnya manusia itu tidak bisa berlaku adil Ini tentang masalah adil di dalam hati Gak bisa Sampai Rasul juga gak bisa Saya tahu Jangan makan adalah feminisme termasuk syarat jenis Allah enggak paham ya. Intinya di sini pertanyaannya seputar masalah penyelewengan-penyelewengan wanita di saat ini. Makanya insya Allah kapan-kapan kita bahas tersendiri di masalah kedudukan wanita di dalam Islam. Bagaimana Islam mendudukkan wanita? seperti muda-mudi zaman sekarang bebasnya setengah mati satu contoh kita berbicara masalah dunia pacaran itu satu pertemuan coba lihat dari sekalian sekarang itu kalau pacaran nggak sampai hamil itu nggak puas itu itu kaidah pacaran sekarang terus kemudian nanti sekalian sekarang ini kalau ada pemuda nggak punya pacar itu aib oh ini sudah berbahaya sehingga apapun sekarang yang terjadi, resiko apapun yang akan dihadapi, nyerang yang penting dapat pasangan. Kalau toh nanti terpaksa harus kurban itu. Padahal sering saya ingatkan, wahai adik-adik remaja putri, ya sama-sama jatuhnya ke dalam kot. Orang pacaran itu sama aja jatuh ke dalam kot. Tapi laki-laki itu ibarat emas. Jatuh ke tetap aja diangkat emas. Buktinya dipanggil emas Sutanto. Tapi coba bayangkan hadirin sekalian kalau wanita habis dipacari 6 tahun. Itu kayak kerupuk jebur kot. Repek, repek, repek. Inti angkat. Ada yang mau makan? Coba kalau anda sekarang tawarin ini mas, ente mau nikah nggak? Ini perempuan bagus, bekas dipacari orang 6 tahun. Udah, udah, bawa sana, sana. Udah, udah. Ini jual sama di pasar kambing sana. dan gitu. Am, dapat apa antum sekarang nikah bekas dipacari orang 6 tahun itu? Mendingan apasnya tempe masih jadi oncom. Dimasak enak. Ini. Iya kan gitu. Bekas dibasarin orang 6 tahun kayak zaman sekarang macari orang itu masya Allah. Makanya ada di putri wabil khusus saya ingatkan. Ya. Saya ingatkan jaga tidak akan pacaran mempercepat jodoh dan tidak pacaran memperlambat jodoh nggak ada itu ya tidak ada bagaimana asal aduh ini tulisannya dokter ini kebalik semuanya. Hurufnya dibalik semuanya. Bagaimana asal mulanya tasawuf ini terjadinya? Dan kenapa di Indonesia saat ini sangat berkembang tasawuf ini sehingga ada TV yang khusus menayangkan tentang ajaran tasawuf. Tapi hadirin sekalian, kenapa Indonesia ini berkembang ajaran tasawuf karena Islam pertama kali masuk ke Indonesia ini Islam tasawuf itu harus catat terus keduanya lagi apa apakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ajaran tasawuf tidak ada ada orang yang lancang menisbatkan sufi itu dari ahlus sufah ahlus sufah itu penghuni masjid Rasulullah yang nggak punya rumah nggak punya istri tidurnya cuma di masjid kalau sufah itu harusnya sufawi, bukan sufi. Nisbatnya itu bukan sufi tapi sufawi atau sufi. Perbedaan Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabriyah itu mengandalkan takdir. Nanggap manusia itu nasibnya kayak apa namanya eh, kertas atau eh, kapas ditiup angin itu tidak punya kudroh apa-apa. Saya itu nyuri takdir Allah. Saya itu nyolong juga takdir Allah. Gak sholat itu. Pokoknya semua takdir. Mas gak sholat. Waduh ditakdirkan Allah gak sholat saya. Itu Jabrian. Antum gak ngaji. Waduh takdir Allah masih menentukan saya gak ngaji dulu ini. Kalau Qadariyah meyakini seluruh perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah, diciptakan manusia sendiri.